Karenanya saudara sekalian, kita harus kemudian selalu meyakini ayat ini, ini Al-Quran. Kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan beliau. Lihatlah tafsir dari Ibnu Katsir ketika menerangkan wajahidu fillahi haqqa jihad. Ini perintah. Allah perintahkan wajahidu fillahi haqqa jihad. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Itu dipraktekkan oleh Rasulullah. 27 kali beliau berjihad di jalan Allah. Langsung memimpin perang itu. Rasul mengatakan, Ana Nabiul Rahmah, wa Ana Nabiul Malhamah. Saya adalah Nabi yang membawa rahmat, tetapi saya Nabi membawa perang. Kalau memang orang-orang jahat itu, masih bisa kita kemudian dempen-dempen sama mereka. Kalau jahat, kita harus lawan. Tetapi kemudian kalau mereka, kita lebih baik dari mereka. Kalau mereka baik, kita lebih baik daripada mereka. Tentunya semua itu ada prosesnya, ada caranya. Tidak kemudian kita membabi buta. Orang Islam, orang yang baik. Seperti dia sampaikan tadi. Orang Islam tidak pernah mengganggu. Kita selalu diganggu. Dan itu pernyataan Will Duran dalam The Islamic apa, apa, the History of Civilization. Tidak pernah terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia di mana kaum yang dikuasai eh, kaum yang menguasai masuk Islam, penjajah masuk Islam, seperti Mongolia ketika menjajah umat Islam, mereka masuk Islam. Ketika kemudian umat Islam menang, Waktu dipimpin oleh Salahuddin dan Al-Ayyubi dan sebagainya. Mereka diberikan tawaran. Mau tinggal bersama kami, kami akan laksanakan hukum Islam. Silakan anda berjalankan dengan agama anda. Kalian akan lindungi. Kami akan lindungi kalian. Tetapi mereka milih tinggal di wilayah Islam. Tidak mau kembali ke Eropa. Ini karena kehebatan Islam. Karenanya kalau kita lihat dari semua kekuatan. Terus terang saja dari segi militer. Dari sisi kekuatan ekonomi. Dari SDM dari manajemen, dari semuanya itu mereka masih unggul. Tetapi apa yang kita unggul? Islam yang kita miliki. Dan ini akan mengalahkan semuanya itu. Karena jasa sekalian Allah katakan Jangan pernah kamu takut terhadap cacian orang mencaci. Jangan pernah kamu kecil hati. Karena kalian orang-orang yang ditinggikan oleh Allah SWT. Wala tahinu wala tahzanu fa antum la'launa in kuntum Jangan kalian hina. Jangan kalian sedih. Sesungguhnya kalian orang ditinggikan oleh Allah kalau kalian orang beriman. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kemudian dalam perang mereka sakit, kita pun sakit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak berharap kepada Allah, kita selalu berharap kepada Allah. Ini yang menjadikan kemenangan dalam Islam yang akan diberikan oleh Allah Swt. Nah, karenanya saudara sekalian, dalam upaya kita mengungkap tentang Eropa dan Amerika ini, jangan hanya sebatas menunggu. Mari kemudian kita buat langkah-langkah untuk mempersiapkan diri kita ketika itu terjadi. Apakah kejadian itu dalam posisi dakwah atau yang terburuk jihad fisabilillah kita siap dalam semua keadaan itu. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaannya, apakah demokrasi itu sunnah atau bidah? Kata bidah adalah dola finar. Dua, apakah bom-bom yang di Palestina itu Ustaz apa dahsyatnya lebih dahsyatnya ada bom-bom pemikiran sipilis ya dengan emoknya dengan turunan itu. Sekian Ya, terima kasih. Tadi tidak dijelaskan namanya siapa dari mana. Ya. Ya tergesa-gesa. Sekali lagi nggak nggak perlu salam, sebutkan nama pelan-pelan. Kemudian Nama saya Rahman, Pak. e, jamaah e, Pak Masjid Al Azhar. Iya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada Kedua-duanya juga boleh Ustaz. Kedua-duanya ya. Terima kasih. Ini ya uh, dari tengah dulu ya, silakan. Ini Pak yang yang belakang. Ya. Singkat ya, kemudian ditujukan kepada siapa? Uh, pertanyaan saya untuk ke eh, Pak Farid Oba Beliau adalah tetangga saya. Saya nama Pak Saman Hudi, pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampung Sam. Uh, <clears throat> kelihatannya kita memang kuat secara akidah itu benar dan itu diakui oleh umat Islam baik eh, kawan maupun lawan tetapi kita ini lemah secara sains dan teknologi